Seven. لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد bagaimana telah disebutkan pada bagian pertama kajian kita sebelumnya sholat bahwa kita akan memanfaatkan lagu yang kedua ini untuk menjawab insya Allah beberapa pertanyaan yang masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita semua untuk bisa menjawabnya dengan baik. Namun sebelum saya menjawab pertanyaan ada sesuatu hal yang saya rasa penting untuk disampaikan sebagai bagian dari materi yang tadi. Bahwa di antara sebab terjerumusnya seseorang kepada tiga sisi adalah ketika dia tidak memiliki mizan timbangan untuk menilai dan mengukur al-haq dan membedakannya dengan al Hal ini terwujud dengan beberapa hal antara lain sering kita mendengar ucapan ketika ada seorang dinasihati untuk tidak memberi kesempatan al baik Baji'ah ataupun yang lainnya memperdengarkan kepada telinga kita syubhat-syubhat kerancuan-kerancuan berpikir. Ada di antara kita yang menjawab ketika ingat jangan hadiri majlis, jangan kamu berbicara dengan orang tadi dia yang ya kita lihat. Yang baik kita ambil. Yang jelek kita buang. Masya Allah. Ini suatu hal yang kurang. Kalau kita sudah tahu seorang ada indikasi syiah, kesiasian, jangan kita bermain dengan Jangan kita bersalah dengan Demikian para sahabat dan para ulama sebelum mengajarkan kita. Pertemanan, perkawanan, itu punya pengaruh yang sangat besar. Bermula dari perkawanan, seorang yang sebenarnya telah dilahirkan dari, dari keluarga sunni, keluarga yang Masya Allah punya keseriusan mempelajari sunnah. Tetapi bermula dari perkawanan, dia jatuh kepada tidak syiah ataupun tidak tidak menyimpang. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al fatu ala fi qabilih, fal yamdur ahadukum man yuhalil." Akidah seseorang itu sangat dipengaruhi dan bergantung kepada akidah kawannya. Maka hendaknya kata Rasulullah, salah seorang di antara kalian memiliki Siapa yang dia jadikan sebagai kawan? Kawan ukurnya, kawan yang baik itu adalah Al-Quran dan Bukan apa yang sering beredar di masyarakat. Ad-dinu mu'amalah. Agama itu kalau hukumnya adalah tingkat muamalah seseorang. Apakah dia jujur dalam jual belinya, ataukah sopan dalam tindak tanduknya. Tentu, Islam dan kita semua pun meyakini, menghimbau untuk berbudi pekerti yang baik. Akhlak yang mulia, bermuamalah dengan muamalah yang baik, jujur, sportif, amanah. Itu semua akhlak terpuji. Tapi juga itu tolak pun utama. Tidak jarang seorang jatuh kepada kita sekarang lain. Bagaimana proses dia menjadi syiah? Dia bilang, karena dia memang Masya Allah ya Aku, Anak bergadang dengan dia, dia baik. Anak punya hutang kepada dia, dia tidak mengasih nagihnya Anak pernah memberi tempo kepada dia dalam perdagangan, dia tepat waktu. Ya, itu semua bagus. Terpuji. Tapi bukan kalau hukum al-haq. Mari kita perhatikan seorang ulama besar Abdul Razak bin Hammam As-San'ani salah satu ulama di negeri Yaman yang hidup pada kurang lebih abad kedua Hijriah hingga awal abad ketiga Hijriah, di 200 sekian hingga awal tahun 300 sekian Hijriah. Jadi 1100 tahun lebih yang lalu. Seorang ulama besar dari negeri San'a yang namanya Abdul Razak bin Hammad as Salah satu karya yang sampai hari ini masih dibaca dan menjadi literatur penting adalah Al-Musannaf. Dikenal dengan Musannaf Abdul Battah. Kurang lebih 5 atau 6 jilid. Di suatu hari beliau sempat terpengaruh dengan akidah Tasayyur, akidah syiah. Bagaimana prosesnya? Dia sebutkan Ra'aitu Ja'far bin Sulaiman al bubari Fa'ajabani husnu sabtihi wa khusuhi Suatu hari aku melihat seorang perawi hadis yang bernama Ja'far bin Sulaiman al bubari Aku terkagum-kagum dengan budi pekertinya yang baik dan kehusuan dia ketika sholat kemudian aku terpengaruh dengan akidahnya. Walaupun disebut diriwayatkan di akhir hidupnya, di akhir hayatnya Imam Abdul Razak rujuk dan taubat dan akidah tasyayuh. Tasyayuh itu bukan akidah syiah yang ekstrim. Dalam bahasa kita, kesyiah-syiahan. Seorang imam besar yang berilmu, hampir-hampir tidak ada ulama di masa kita yang sekali berbeliau Terpengaruh karena perkawanan tadi. Perjumpaan. Tertarik dengan akhlaknya dan budi pekertinya yang baik. Solidaritasnya yang tinggi. Tetapi sekali lagi, wahai saudara, tolong hukum utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Akhidah yang diwariskan oleh Nabi dan para sahabatnya. Jika sesuai dengan itu, itu adalah hak. Jika berseberangan dengan itu, itu adalah al-batil. Kemudian bisa menjadi bulan? karena tidak sedikit dari saudara-saudara kita muslimin yang tidak memiliki mizan al-haq dan al-batil timbangan antara hak dan batin karena jauhnya sebagian kita dari ilmu syariah. Karena jauhnya kita dari ilmu Al-Quran, tafsir Al-Quran, sunnah Nabi. Dan saya saya ulama tidak. Maka tidak jarang dari umat ini yang tersilaukan dengan seruan-seruan atau kepahlawanan-kepahlawanan sebagian kita. Sebagai contoh, pada tahun kurang lebih 78 atau 79, muncullah revolusi Iran yang dikomandoi oleh Al-Khomeini. Pada tahun-tahun itu, hingga awal 80-an, pertengahan 80-an, tidak sedikit tokoh-tokoh agama di Indonesia maupun di luar negeri yang mengagumi Al-Humaidi sebagai pahlawan Islam yang pemberani menyanjung-nyanjung revolusi Iran sebagai revolusi teladan sampai pada tahun-tahun itu beredar buku-buku Khomeini di Indonesia. Tidak jarang dan tidak sedikit sebagai umat bahkan sebagian dari yang memajang dan menggantungkan putu Al-Sumaili di rumahnya, di ruang tamunya. Ketika kita melihat ya, siapa kamu tidak tahu bahwa ini siap. Bukan itu urusan saya. Siap itu sama saja. Yang penting dia adalah pejuang. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Wahai saudara seiman. Ketahuilah semua amalan seorang hamba, ibadahnya, perjuangannya, jihadnya, tidak akan Allah terima, Allah tolak. Kalau berdiri di atas kebatilan, kalau terdapat pada akidah dia, akidah syirik dan akidah kekuburan, Kumaini yang meyakini para imam Syiah yang 12 mengetahui perkara yang baik yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang belum terjadi. Sebagai tandingan Allah. Ya subhanallah. umat yang meyakini pada imam-imamnya dengan keyakinan seperti tadi. Giliran Allah. Dia meyakini hati hakidatul badan. Apa itu hati hakidatul badan? Bahwa Allah memiliki sifat baru mengetahui suatu perkara setelah terjadi Sebelumnya tidak tahu. Allah nggak tahu bahwa hari ini, hari Ahad ini, tanggal 22 Desember ini akan turun hujan di kota Pemekatan. Allah nggak tahu yang setelah turunnya hujan. Itu namanya akidah badan yang diyakini oleh kaum Syiah dan akidahnya Khomeini. Ini adalah kekuburan. kubur akbar Humaini yang meyakini bahwa para imamnya yang 12 tidaklah mati kecuali dengan kehendak mereka. Allah Akbar. Allah Akbar. Itu bagi anda pahlawan. Ketahuilah dia bukan ayat Allah, tapi dia adalah ayat syaitan. Tapi bagus besar. Dia berani melawan Amerika. Tolak ukur al-haq adalah kalau berani melawan Amerika. Itu tolak ukur al-haq. Ada dalilnya dari Al-Quran maupun sunnah. Bahwa tolak ukur kebenaran adalah ketika seorang berani mengumumkan perlawanannya terhadap kaum kufar. Nah, kaum kufar itu satu sama lain bermusuhan. Mereka juga berpecah belah. Yahudi juga bersekte-sekte. Iktarafat al-Yahud ala indah wa sab'ina firqa. Telah berpecah belah Yahudi menjadi 71 golongan. Waktarafat al-Nasara ala isnataini wa sab'ina firqa. Telah berpecah belah Nasara satu dengan lainnya menjadi 72 golongan. Sering terjadi pembunuhan saling membunuh antar sekte Yahudi. Itu bukan tolak ukur al-harb ayat al-muslimun. Wahai saudara, Dengan sebab itu akhirnya tidak sedikit dari saudara kita yang terjerumus kepada akidah Syiah akibat kekagumannya kepada Al-Umayyi. Allahul Musta'an. Oleh karena itu, belajar ilmu Al-Quran dan Sunnah menyebabkan kita tidak mudah tersilaukan oleh berbagai semoga, oleh berbagai perjuangan, karena dia punya tolak ukur yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah, sesuai dengan pendidikan generasi terbaik umat ini. Itulah. Beberapa waktu yang lalu, beredar SMS bahwa Sayyid Hasan Nasrullah pimpinan apa? Hezbollah Syiah di Lebanon menghimbau kaum muslimin untuk membacakan surat ini dan surat itu dari Al-Quran untuk mendukung perjuangan mereka. Di Indonesia tidak sedikit saudara kita yang ikut menyebarkan dan mengakhiri sns nya sebarkan demi perjuangan. Ya subhanallah. Ternyata yang menyebarkan itu bukan orang-orang yang memang terang-terangan sebagai jihad. Masyarakat. Wahai saudara, bukan demikian Islam. Sayyid Hasan Nasrullah ini pimpinan kelompok Hizbullah berakidah Syiah. Maka sekali lagi mengingatkan kita semua untuk kita tidak mudah mengukur kebenaran dan kebatilan itu hanya dengan kepahlawanan. Kita ingat pertempuran antara Persia Majusi, nenek moyang Iran, dengan Romawi. Ketika Romawi kalah, Rasulullah berdiri. Ya kan? Rasulullah berdiri. Hingga turun ayat, batilu Telah terkalahkan Romawi. Berikan ya Allah. Wahum min ba'id ini. Saya berikut. Dan setelah kekalahan mereka ini, mereka akan menang. Allah bergembira. Bukan apa? Karena memang majusi lebih kafir daripada ahli kitab Yahudi dan Nasara. Dan sebenarnya agama Syiah itu merupakan dendam majusi terhadap umat Islam, terhadap khusus Abu Bakar, As-Siddiq dan Umar bin Khattab dendam kesumat kaum majusi yang dikemas dengan slogan cinta akhir baik, cinta alaihi, membela jalanan kusai, dan seterusnya. Demikian beberapa hal yang penting saya ingatkan. Kita akan memulai menjawab beberapa pertanyaan. Barakallahu Akuan bertanya, apakah Profesor Kureis Bilal berpaham Nah, si ini. Nah. Jangan dibaca takdirnya, jangan dibaca ceramahnya. Tidak usah indah sekolah ceramah eh, enak ya, Jangan. Jangan ditinggalkan, Ini orang Syi'i. Terus bagaimana dengan tafsir karangannya? dibakar. Buat bakar roti di rumah. Apa apakah seluruh sekte Syiah dihukumi kafir? Tidak, karena di Syiah ada yang namanya Zaidiyah. Nah, Zaidiyah ini menyebabkan dirinya kepada Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Cucu daripada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Seorang sudah ahli sunnah. Ketika semua orang dari negeri Kufah bertanya kepada Imam Zaid bin Ali bin Husain radhiyallahu anhum, Barakallahu fikum uh, Bagaimana keyakinan Anda tentang Abu Bakar dan Umar? Wahai Zaid. Dia dari ahli Zaid. Zaid. Menjawab, Huma wazira jadi, wa la aqulu fihima illa khaira wa uhibbuhuma wa uhibbu man uhibbuhuma. Abu Bakar dan Umar adalah dua pendamping kakekku, yakni pendamping Rasul. Aku tidak akan berucap tentang keduanya kecuali kebaikan dan aku mencintai keduanya dan orang-orang yang mencintai itu. Kemudian orang-orang dari Kufah yang memang di Kufah itu tempatnya fitnah, tempatnya pergerakan Syiah. Ya, langsung mereka menyatakan jika benar buruk, kalau mimpi kami kolak kamu dengan akidah dan keyakinan ini maka diberilah nama mereka Syiah Rafid. Berasal dari kalimat ar penolakan. Jadi penolakan terhadap nasihat Alimah Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian orang-orang yang mengikuti aliran Zaid menisbatkan dirinya kepada beliau dan diberikan rasa ibunya. Si Adawiyah lebih mengedepankan Ali dibandingkan Rasulullah bin Affan. Tetapi tetap menghormati Abu ini. Namun dalam perjalanannya, si Zaidiyah ini sudah boleh dikata punah. Dalam perjalanannya hingga sekarang ini, dulu banyak negeri yang mana. Sekarang sudah boleh dikata punah. Hampir semua Syiah mencela sahabat Nabi, mengkafirkan sahabat Sehingga kalau pertanyaannya apakah semua sekte Syiah dikafirkan jawabannya tidak. Kalau berdasarkan sejarah ini. Tapi kalau berdasarkan realitas sekarang bisa dikatakan semua Syiah adalah Kalau Syiah dikenal memiliki sifat taqiyah. Lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa orang tersebut berakidah Syiah? Nah, ini pertanyaan. Tentu hari ini salah satu problem. Salah satu problem. Tetapi setidaknya kita bisa mengetahui dengan beberapa indikasi. Beberapa indikasi. Nah, indikasi yang pertama adalah Barakallahu perkawanan. Kalau dia berkawan dengan orang-orang Syiah, maka waspada bahwa dia adalah Syiah. Indikasi kedua adalah mulai menyebut-nyebut beberapa peristiwa yang terjadi di masa sahabat. Kita mendengar ada perang sisinya Ada perang zaman. Peristiwa terjadi dengan takdir Allah. Mereka masing-masing yang membela kebenaran dengan keyakinannya. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Mulai suka di majlis Mungkin-mungkin masalah. Kenapa yang terjadi perang sisi? Mestinya kan itu ngalah salah satunya. Itu mesti ada potensinya politik. Gitu. Ini mulai ada indikasi Iya ya, Abu Hurairah itu memang sahabat yang mulia. Tapi heran saya. Dalam 4 tahun, hadis yang diriwayatkan melebihi sahabat-sahabat yang senior. Kenapa ya? Mulai, satu lagi. Dalam Sahih Bukhari, ada beberapa hadis yang nampaknya sih secara realita itu sulit diterima. Ini tanda-tanda Tanda-tanda. Kalau antum mendengar yang semisal ini, cepat tinggal. Selamatkan kolbu Selamatkan kolbu antum barakallahu itu. Pertanyaan berikut, apakah betul Buddha itu sama halnya dengan pembantu makan? Tidak. Tidak sama barakallahu fikum. Buddha itu adalah hasil tawanan dari orang-orang kafir yang masih berakidah atau beragama kubur. Kalau sudah muslimah, dibebaskan. Begitu Islam mengimbau. Dan tidak sama dengan apa tadi? Pembantu rumah tangga Allah itu. Apakah seorang ketika berbicara agama mengatakan, menurut saya, menurut hemat saya, yang seperti ini diperbolehkan tidak boleh. Dan siapa kita? Kok berani-berani mengutukkan mengatakan menurut saya? Nah, dalilnya mana? Al-Qur'annya mana? Hadisnya mana? Setidak-tidaknya kita menisbatkan kepada seorang ulama besar berpendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini seperti Berpendapat Imam Bukhari begini. Itu ada kita sebatas kita saya dan anda Tidak berhak mengatakan menurut saya. Karena ilmu kita ini lemah. Kita tidak tahu tafsir Al-Quran. Kita tidak tahu tafsir hadis. Kita tidak tahu nasib dan mansuh. Kita tidak tahu hadis-hadis yang bersifat umum dikhususkan oleh hadis yang lain. Kita tidak tahu ayat-ayat yang bersifat mutlak dibatasi oleh ayat-ayat yang lainnya. Yang tahu itu adalah ulang. Jadi kebiasaan mengatakan menurut hemat saya itu ditinggalkan. Boleh dia mengatakan yang saya tahu begini Allah Saya pernah mendengar begini. Tapi kalau menurut hemat saya, saya tidak. Ini ada pertanyaan tapi pesan jangan dibacakan. Boleh dijawab, dijawab boleh atau tidak. Tapi saya melihat harus dibaca. Maaf. Oh, enggak, saya enggak terima mana kok. Tidak jadi dia ya, terima mana kemudian berkhianat. Saya enggak mau di DP. Karena ini penting. Jadi bangun pertanyaannya. Kalau yang nggak amanat, saya tidak baca ini permasalahan. Bolehkah? Sekelompok umat Islam membentuk pasukan khusus. Saya tidak baca ya pertanyaan. Membentuk pasukan khusus bela diri yang terlatih untuk membunuhi pentolan-pentolan Syiah. Saya tidak baca ya. Sebuah permasalahan. Jawabannya tidak boleh itu bukan cara-cara yang islami. Tidak dibenarkan dalam Islam. Kecuali atas izin dan perintah penguasa. Di zaman Rasul banyak nggak tokoh munafik ini. Banyak. Sampai-sampai sebagian sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, Dani Abriku Umutah. Izinkan aku untuk memenggal leher orang ini, wahai Nabi. Datang lagi, kadang-kadang Umar ibn Khattab, kadang-kadang Khalid ibn Walid. Minta izin kepada Nabi untuk menebas tokoh-tokoh ini agar mereka. Nabi mengatakan, jangan. Ya. Ini aksya annan nas yaqulun inna Muhammadan qatala ashaba. Aku khawatir terjadi fitnah bahwa Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya sendiri karena mereka menampakkan sebagai muslim. Munafik kalau kafir jelas-jelas ada jihad. Bisa dibilang ada perang membela Islam, memerangi orang kafir. Tapi munafikin itu bukan dengan senjata memeranginya. Kenapa? Karena mereka berpakaian sholat bersama muslimin. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Abbas, sahabat yang mulia ketika menafsirkan ayat Allah جاهد الكفار والمنافقين يا أيها النبي جاهد الكفار والmunafiqin Wahai sekalian Nabi, perangilah orang-orang kafir dan kaum munafikin. Apa kata Ibn Abbas sebagai mufassir umat ini? Beliau menyatakan, jihadul kuffar bisayfi wa siyan wa jihadul munafiqin bil qalami wal bisa Memerangi orang-orang kafir adalah dengan pedang dan tombak. Jadi senjata. Sementara memerangi munafikin dengan pena dan lisan. Amar ma'ruf nahi mungkar, menyebarkan ilmu, menghilangkan kebodohan dari umat Islam. Sabar, memang keren ketelan Tapi Allah memerintahkan kita untuk ilmiah. Islam bukan agama yang emosional. Tadi sejarah menyebutkan bagaimana Umar bin Khattab berani pemberani ketika Zul Huwaisirah jika bakal khawarij mengatakan kepada kepada Nabi Muhammad seraya memegang perah Nabi. Ikdir ya Muhammad, berbuat adillah khawarij Muhammad. Inna hadir hikmah urida biha Allah Cara pembagian seperti ini merupakan cara pembagian yang tidak keluar. nah, dalam atau pasca perang Hunain. Umar bin Khattab mengatakan, Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal leher orang ini. Padahal Nabi sudah punya kekuatan, berhasil mengalahkan kaum kufar, punya tentara. Tapi hati-hati. Khawatir terjadi pengebosan di tengah-tengah muslimin. Terjadi provokasi, untuk menolak risalah dakwah, maka sabar. Jawabannya tidak boleh. ada berapa macam sahabat, sebagainya tadi saya sebutkan, bahkan sebagian ulama mengatakan hampir 300 kelompok pada Syiah. Ya, hampir 300 kelompok perspektif dalam Syiah. Al-Jarudiyah, Al-Ubaidiyah, Al-Fatimiyah, syiah ismailiyah Nah, kemudian uh, eh, Al-Rafidah, Al-Zaidiyah, nah, uh, dan yang lain, Al-Fatimiyah. Al-Qarami'ah. Banyak sekali. Hampir 300 kelompok. Apakah ada paham siah yang mirip dengan paham sunnah? Tidak ada. Semuanya jauh dari sunnah. Berseberangan. Siapa tokoh Syiah di negara kita? Jalal bin Ahmad? Hmm? Kemudian Kura Syihab, Umar Syihab, uh, eh, siapa? Osman. Nah. Kemudian eh, siapa lagi? Oh ya, Nabi Allahumma barik. Ala kulli hal, hati yang sudah mati. Nah, kemudian nah, Habib Rizik. Ya. Kemudian Nah. Ya, Banyak sekali ya. Dokter Syed. Semoga bisa dipilih dalam tulisan khusus nama-nama tokohnya dan penerbit-penerbit bukunya seperti penerbit Al-Mizan. Hati-hati, begitu melihat penerbit Al-Mizan langsung buang tong sampah. Karena kalau khawatir di situ ada nama Allah, bakar. Ya. terkait dengan kabar pengepungan kaum Syiah itu di Yaman. Mohon penjelasannya. Apa di antara sebabnya? Ini salah satu contoh yang terjadi di negeri Yaman, Syiah, Al-Jazuziyah. Salah satu Syiah yang ekstrim. Uh, di daerah Al-Sud, kemudian dikenal dengan Al-Sudiyun. Nah, mereka memanfaatkan suasana dan kondisi pemerintahan Yaman yang mulai melemah. Mereka sudah ada di di bawah koordinasi dengan Iran. Sekarang ini bantuan senjata-senjata dari Iran dan pelatih-pelatih militer dari Iran banyak menyusup ke negeri Yaman melatih kaum Syiah di sana. Pada awalnya mereka tidak berani muncul. Namun ketika terjadi kelemahan pada pemerintah Yaman, sehingga militer Yaman terpecah menjadi dua bagian, mereka tahu bahwa Yaman dalam posisi lemah. Maka mereka menampakkan kekuatannya dan mulai menyerang muslimin ahli sunnah Yaman. Sekarang ini sudah sejak 4 tahun terakhir, berlangsung dan sekarang sedang gawat-gawatnya. Mereka menggunakan persenjataan-persenjataan yang cukup modern. Nah, membantai kaum muslimin di sana. Semulanya hanya di beberapa desa. Namun meluas, meluas, meluas hingga melibatkan kabilah-kabilah besar lainnya. Nah, itu yang tadi saya katakan, hati-hati dari makar syiah. Mereka syiah yang ada di Yaman itu sudah lama sekali memendam rencana ini. Tapi mereka sabar menyusun kekuatan. Di saat ahli sunnah lengah, pemerintah lemah, bisa itu mereka menampakkan aslinya. Ini salah satu pelajaran bagi kita semuanya di Indonesia. Saya mendengar ada upaya-upaya dari beberapa pihak untuk melakukan pendekatan-pendekatan antara si dengan sunnah supaya tidak terjadi permusuhan, supaya tidak terjadi tindak anarkis dan seterusnya. seterusnya. Ketahui ini adalah cahaya. Saya mendengar sekarang ada upaya-upaya untuk meredam perselisihan yang ada, untuk meredam adanya tindakan anarkis kami. Ketahui itu bagikan bom waktu yang menunggu waktu dan saatnya untuk meledak lebih besar lagi. Betul itu adalah cara yang salah. Cara yang benar adalah melarang gerakan syiah di Indonesia. Dilarang secara total. Itu enggak demokratis. Ya, memang kita enggak demokratis. Karena demokratis itu agamanya Yahudi dan Nasoro. Bukan agama Islam. Demokrasi itu datangnya dari Yahudi dan Nasoro yang artinya adalah kebebasan mutlak, yang maknanya adalah hukum itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Sementara Islam mengatakan hukum itu milik Allah, dari Allah untuk Allah. Maka kita memang tidak demokratis jika ini Islam ya. Sehingga upaya yang sekarang dilakukan mengatasi provinsinya dengan cara upaya pendekatan-pendekatan antara dua kelompok saling kompromi ini adalah penundaan persumpahan darah yang lebih besar. Maka ini harus diantisipasi barakallahu Kalau ada isu bahwa ada seorang pejabat pemerintahan yang ikut syiah. Bagaimana cara mengetahui kebenaran berita tersebut? Ya, diklarifikasi dengan baik. Jika ternyata itu benar, maka diberi masukan kepada pemerintah tentang apa itu syiah dan bagaimana bahaya serta makar-makar mereka yang mengancam eksistensi negara. Dilaporkan Bagaimana sikap kita kalau kita melihat aparat penyelenggara negara atau aparat pemerintah sendiri yang tidak tegas terhadap siapa Apa yang harus kita lakukan? Apa kita diam atau menunggu? Sehingga terjawab sejak awal majelis kita memberikan masukan kepada pemerintah dengan cara yang kondusif. Kedua, kita terus melancarkan dakwah sunnah di tengah masyarakat kita. jalan maupun nisa, tua maupun muda. Dakwah sunnah, akidah sunnah terus disebarkan. Kemudian disosialisasikan dan dibudayakan semangat belajar Islam di tengah-tengah kaum muslim sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah dan generasi terbaik umat ini para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkan tindakan anarki. Dan semua itu sudah dibahas dalam hadis tadi. Wallahu taala alam. Jelaskan tentang syiah tadi, sudah jelaskan tadi. Ya. pertanyaan Bagaimana apakah kami tetap harus taat kepada ulil amri sedangkan uh, sementara mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan bagaimana al-wala dan al-bara kita dapat ambil seperti itu. Masya Allah. Jawabannya adalah apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sepakat tak? Tidak boleh ikut logika kita dan hawa nafsu. Pertanyaannya paham bagaimana menyikapi pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Apakah harus taat Jawaban dua kali yang pertama, tetap harus taat dalam yang makruh, bukan dalam yang mudah. Ini betul. Rasulullah mengatakan, La ta'ata li makruh fi itu khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk siapapun yang konsekuensinya adalah kemaksiatan dan kebalasan oleh Allah Subhanahu wa Siapapun dia, ayah kita, ibu kita, pemerintah dihisap secara global. Namun, cara kita menyikapi pemerintah seperti yang ditanyakan tadi, maka kembalikanlah kepada sang uswatu hasanah. Rasulullah SAW. Mari kita dengarkan bersama. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Huzaifah bin Yaman. Qala sayakun ba'di fitanun akan terjadi sepeninggalku nanti berbagai itu fitnah wa ya'ti a'immatun la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadyi akan muncul sepeninggalku nanti pula para penguasa semua yang tidak mau menjadikan prinsipku sebagai prinsip negara Tidak mau menjadikan metodeku, sunnahku sebagai prinsip negara. Apa prinsip Rasul dan sunnah Rasul? Saya adalah sejauh. وسيكون فيه الرجال قلوبهم قلوب الشياطين Hijirman insin. Dan akan muncul bagi pemerintah-pemerintah yang seperti tadi. kaki kanan-kaki kanan. Yang kolbunya, hatinya itu kolbu syaitan. Berada di tubuh manusia. Kira-kira kalau kolbunya itu kolbu syaitan, apakah pernah akan mengajak kepada yang makhluk? Tidak mungkin. Syaitan itu pasti memerintahkan kepada yang keji, yang mungkar. Mari kita perhatikan baik-baik gambaran penguasa yang akan muncul dari berita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat Hudzaifah bertanya kepada Nabi, minta bimbingan tidak menjawab dengan logikanya. Wah, kalau muncul saya akan begini dan begini Mentang-mentang murid Nabi, begitu juga. Bertanya, Ya Rasulullah, Kaifa asna in adraku dhalik? Apa yang akan aku lakukan kalau aku menemui pemerintah yang seperti itu? Tidak mau berhukum dengan syariat Islam, kaki tangannya adalah kaki tangan yang jahat yang membisikkan kejahatan. Rasulullah sebagai pemimpin umat mengatakan, "Qala asma' wa tubi lil amir wa in daraba dhahrak wa aqada malak." Tetaplah kau taat kepada penguasa ini walaupun mereka itu merangkap uangmu dan mencabut punggungmu. Sahabat Hudaibah menerima bimbingan Nabi. Contoh yang kedua, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Ibnu Abi Asim hidup lebih dari seribu tahun yang lalu. Salah satu karyanya berjudul As-Sunnah. Meriwayatkan hadis dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Qala ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati man taqa. Wahai Nabi, aku atau kami tidak bertanya kepada engkau tentang kewajiban taat kepada penguasa yang bertakwa. Kalau ini jelas, sudah tahu hukumnya, kan? Walakin man fa'ala wa fa'al wa zakara Tetapi yang kami tanyakan adalah hukum mendengar dan taat kepada pemerintah yang melakukan kejahatan-kejahatan, keboliman-keboliman. Apa jawaban Nabi? Sekali lagi, pembimbing umat. Insyaallah, wasma'u wa Takutlah kalian kepada Allah dan tetaplah kalian mendengar tetap taat kepada penguasanya. Ya Allah. Ketika dikabarkan oleh Nabi tentang munculnya penguasa yang mementingkan dirinya, penguasa yang suka korupsi, penguasa pemerintah yang korup, kata Nabi. Mementingkan pengikutnya, kelompoknya, dan keluarga dibandingkan kepentingan rakyat. Subhanallah 14 abad yang lalu sudah kabar Sekaligus diberi jalan keluarnya. Apa kata beliau? Kala Sallallahu al-haqqa al-ladhi lakum wa adhu al-haqqa al-ladhi alaikum. Mintalah kepada Allah hak-hak kalian yang dirampas oleh penguasa kalian. Yang tidak ditunaikan oleh pemerintah kalian, minta kepada Allah dan giliran berikutnya tunaikan kewajiban-kewajiban kalian untuk pemerintah kalian. Memang logika kita rasanya berat. Tapi begitulah Rasul membimbing umat dan sahabat Nabi mengikuti bimbingan beliau. Mari kita lihat hadis yang berikutnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Iyad bin Qudus bahwasanya Rasulullah mengatakan maka lahu nasihatun bil sultan fala yubtihi alaniya bal yaqud bi yadihi wal yaqud bih ikubila minhu fadaka wa illa faqad ajjama alaihi barang siapa yang memiliki kritikan atau nasihat untuk penguasanya jangan kita pakai secara demonstrasi di hadapan halayak Jangan kata Melalui mimbar Jumat. Pemerintah yang korup. Instansi ini korup. Instansi itu korup. Kebijakan ini kebijakan yang tidak adil. Melalui buletin-buletin. Orasi-orasi di jalan-jalan. Demo-demo. Kata Nabi, jangan ditampakkan secara sampai. Tapi tidaknya disampaikan secara tertutup. Mungkin logika kita mengatakan, disampaikan perang-perangan aja nggak diterima. Sudah demo sana sini, nggak diterima. Ban, ban mobil sudah dibakar. Tetap saja nggak peduli. Apalagi nasihat tertutup. Logika kita dijawab oleh Nabi empat kata tadi. Dilanjutkan oleh Rasulullah. Kalau diterima nasihatmu, itu yang diharapkan. Kalau tidak diterima, sungguh engkau telah menunaikan tugas ini yang kita melihat bimbingan betul, perintahkan masa yang jujur apa yang terjadi di negeri kita sekarang korupsi tambah banyak kan betul nggak Syiah tambah berani komunis tambah berani moral, narkoba, homer, dan kenakalan remaja semakin menjadi-jadi. Gerakan separatis anti negara yang ingin melepaskan daerahnya dari NKRI semakin banyak. Sekarang ini wibawa Indonesia sebagai negara pun hancur. Singapura yang kafir kecil, kecil. Nah, berani sekarang mengolok-olok Indonesia. Maaf saja, Coba sekarang buka lembaran yang dulu. 15 tahun yang lalu atau lebih. Ya. Umat Islam tidak bersama. Sekarang banyak yang menangis. Menangisi meratapi keadaan. Barakallahu Kondisi yang dulu lebih mending dibanding sekarang. Ya. kan? lain lebih penting. Bukan berarti yang dulu itu sama dengan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz atau Umar bin Khattab. Ya. Tetapi maaf saja kata pepatah, mereka yang ba'dha syarri ahwa min ba'd. Syarat kejahatan kejelekan itu bertingkat-tingkat. Syarat Islam menghimbau kita memilih kejelekan yang paling kecil. Akhirnya sekarang ini sudah dihentikan korupsi. Ya, ya Sulit dihentikan pembunuhan-pembunuhan. Kemungkaran-kemungkaran. Baik dalam bidang moral maupun dalam bidang akidah. Kalau katakan mau bersalah. Contoh lain lagi. Di Somalia, ketika pemerintah yang dahulu berkuasa, disebut 30 tahun lebih berkuasa, muncul bagian kabila dan kelompok-kelompok pergerakan mulai memprovokasi rakyat. Ini boleh ini jahat. Tidak perlu kita hukum Allah. Telah banyak orang yang dibunuh. Disebutkan dalam 30 tahun lebih kekuasaan dia. Presiden Somalia yang dibunuh. Kurang lebih 12 ribu jiwa rakyatnya terbunuh. Dalam 30 tahun lebih. Mulai terjadi provokasi dari para dani, para tokoh. Maka terbakar emosi rakyat. Kabilah-kabilah bersatu. Kelompok-kelompok yang tadinya berbeda dan bercerai-cerai menjadi satu. Menentang penguasa. Dan akhirnya tergulinglah penguasa pada waktu dalam waktu tidak nyampe tahun. Perhatikan tadi berapa 30 tahun lebih. Tidak nyampe ke tahun, terbunuh lebih dari 100 ribu jiwa di Somalia. Setelah presiden yang lama tergulingkan, kelompok-kelompok dan kabilah-kabilah berebut. Kabilah A mengatakan kami yang lebih berjasa dalam perjuangan ini. Kami yang dulu ber berjasa memberikan senjata. Kami dahulu yang memulai ini. Kami yang menjadi pemerkasa. Kami, kami, kami. Akhirnya senjata itu diarahkan antar sesama muslim, antar kabilah. Sampai pada tahun kurang lebih 99, saya berjumpa dengan seorang kawan kesempatan Somalia di negeri Yaman. Bincang curhat. Saya tanya, kamu nggak pulang ke Somalia? Sudah berapa lama kamu di Yaman? Sudah lama ya, Aki. Nggak ingin pulang? Ya, namanya Haji. Ingin pulang. Tapi saya nggak bisa masuk ke negeri saya kecuali melalui salah satu pelabuhan yang di situ dikuasai oleh kabilah yang sedang memburu kabilah saya. Mau ke masjid, di tembak. Mau ke masjid harus bawa senjata. La haula wa la quwata Maka dari itu Rasul mengatakan tahan diri, tahan diri. Alimah uh, bin Yusuf Al-Saqabi. Pemerintah yang zalim hidup pada masa itu beberapa sahabat Nabi mati ketika. Hidup para ulama di mata tabi'in, ulama-ulama besar yang punya keberanian lebih dari kita. Yang tidak cinta dunia, kalau kita nanti mikir-mikir mau berjuang di mana sawah saya, di mana kuku saya. Ayo berangkat ya, di mana anak-anak saya. Kalau mereka sama sekali tidak. Mereka mempertaruhkan jiwa dan hartanya. Di saat hajat bin Yusuf as pemerintah yang boleh berkuasa, di mana sih bentuk kebolimannya? Kalau ada yang berani bersuara nggak enak, nggak pakai pengadilan. Langsung kepala. Di masjid pernah dia berceramah, sekarang saya melihat kepala-kepala yang sudah siap diketik. Dan yang ditebak itu bukan orang-orang semisal saya. Ulama-ulama ini yang berilmu, berjasa bagi umat, bukan orang semisal saya. Yang ditebak itu ribuan nyawa melayang melalui perjalanan jadi. Dan cukup sampai di situ kisah berikutnya. Karena dia sebagai gubernur di Kufa, di suatu hari dia menjadi imam sholat subuh. Dan hajat ini ahli khamar, khamar. Tahu khamar? Pencandu khamar. Yang syarat. Orang khamar musyarat. Jadi, rupanya pengaruh khamar yang dia minum semalam masih melekat. Jadi imam. Yang di belakang dia, orang-orang soleh, bahkan ada sebagian sahabat Rasul, di antaranya sahabat Abdullah bin Umar, Ibnu Khattab, anak tak berani. Selesai sholat subuh, ternyata sholatnya itu empat rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noleh kemakmum. Al-Zahidukum. Masih kurang mau saya tambah sekali. Cuk. Hajat ini. Sahabat Nabi. Jadi bahkan berani nabi. Ingat hari Rasul, tahlil, tahlil, jangan ada yang melawan, yang menyentuh senjata. Kenapa? Nanti kemungkaran yang lebih besar. Pertumpahan darah, subhanallah, bersama waktu ketika mereka mengamalkan bimbingan Rasul sabar kata Allah kasih jalan keluar. Kita turun berikutnya di masa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Muncul seorang khalifah yang dikenal dengan Al-Ma'mun. Di masa Al-Ma'mun, khalifah Ma'mun, akidah Muqtazilah mendominasi. Ya, kalau sekarang ini akidah liberal, kaum rasionalis mendominasi ini sampai mereka berhasil menyusup dalam tubuh pemerintahan dan mempengaruhi politik untuk menjadikan akidah di Jahmiyah sebagai asas tunggal negara. Mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalam Allah. Al-Quran itu makhluk. Allah tidak punya nama-nama dan tidak punya sifat-sifat. Ini akidah jahmiyah yang juga al-mu'tazilah. Dijadikan asas pula. Dalam mukarnah tahun beberapa ini. Asas tunggal. Subhanallah. Gak main-main makmum. Jangan ada yang berani mengkritik asas tunggal. Atau mengajarkan di masjid akidah yang menyelisih atas undang-undang langsung minimalnya di penjara dan disiksa kalau tidak di dunia. Salah satu dari mereka yang disiksa dan ada adalah Ali Ahmad bin Hanbal. Di penjara, dipukul di penjara, disiksa sampai tidak sadarkan diri. Dipindah dari satu penjara ke penjara berikutnya. Tidak cukup itu. Khalifah Mahmud mati diganti oleh khalifah berikutnya tetap di penjara. Sampai khalifah yang ketiga berikutnya tetap di penjara. Di saat itu Imam Ahmad bukan tidak punya pengikut. Bukan pengikut Imam Ahmad seperti jamaah masjid kita ini. Kalau Imam Ahmad berfatwa, yang akan ikut fatwanya itu banyak. Nggak perlu bulat pilih nggak perlu Facebook, nggak perlu provokasi ini dan itu. Cukup Imam Ahmad mengatakan, langgar. Rasanya. Nah, nah, nah. Fatwa. Jangan banyak beliau di penjara, disakiti. Fisiknya dan akidah Datang sekelompok orang. Wah, ini Ahmad. Ke Permasalahan sudah melebar dan meluas. Yang dibunuh sudah banyak. Akidah batin ini dipaksakan. Sampai kapan ini kita begini? Kenapa kita tidak bangkit? Apa kata kalimat Ahmad? Alaikum bi'ikari bi'kulubikum. Alaikum bi'ikari bi'kulubikum. Isbiru, isbiru. Yang wajib atas kalian dalam kondisi seperti ini adalah mengingkari kemungkaran ini dengan hati kalian. Wajib atas kalian untuk mengingkari kemungkaran ini dengan kalbu kalian, bukan dengan kekuatan. Dalam beberapa riwayat disebutkan, ketika sebagian yang ngeyel, maksa melamar kusir. Dalam keadaan bisa loh, di penjara. Ya subhanallah, tidak lama setelah itu. Matilah khalifah yang ketiga, Al-Waqif billah diganti dengan al mutawakil ala Allah dirubahlah atas sumber. Diumumkan secara resmi oleh Khalifah. Kita kembali kepada akidah al-sunnah. Kembali kepada akidahnya para sahabat Nabi. Dan Imam Ahmad dibebaskan dari penjara. Akhirnya beliau disodorkan oleh Khalifah nama-nama para tokoh yang mana yang boleh dijadikan sebagai hakim, sebagai kopi dalam mahkamah-mahkamah, siapa yang boleh dijadikan menteri dan yang lainnya dan mana yang boleh. Atas rekomendasi Imam Ahmad. Disodorkan dalam mana? Bulan Korea, Jahmiyah. Bulan Korea. Langsung jadi tindakan oleh negara. Bulan boleh, bagus. Bulan bagus. Imam Ahmad. Sekian tahun bersabar, akhirnya Allah beri jalan keluar Korbannya banyak, memang banyak. Tapi kalau melawan, lebih banyak lagi. Gara-gara muslimin tertumpah. Wallahu ta'ala alam. Bisawab masih banyak eh, pertanyaan yang belum terjawab. Namun karena keterbatasan saya secara ilmiah atau secara fisik terbatas, maka saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita kaji Allah jadikan sebagai ilmu nafik, ilmu yang امين اللهم امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين